wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa wa wala Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qala Idza ibtalaitu abdi bi habibatihi wa sabara awadtuhu minhumal jannah Yuridu aina Rawahul Bukhari Rasulullah bersabda Subhanahu wa taala kal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman berarti hadith qudsi ini Idabtalaitu abdi jika aku menguji hambaku bihabibatai dengan kedua kecintaannya hambaku fasabara dan niya sabar menerima ujian itu awwattu maka aku ganti hambaku dari itu minhuma daripada dua kecintaannya al jannah surga Yuridu menghendaki yang habibatahi Allah ainahi kedua matanya. Kalau ada orang kedua matanya terganggu sampai nggak ngelihat, kok dia sabar? Hah, nggak ngeluh, maka dia mendapatkan surga. Hadis ini menerangkan bahwa sabar menerima balak daripada Allah di dunia maka akan menghasilkan piala piagam untuk di surga, eh, untuk di akhiratnya dengan surga. Oh, kadang-kadang mata ini penting dalam kehidupan ya. Inti bisa tahu jalan gara-gara mata. Inti bisa tahu warna, bentuk, siapa yang di muka kamu. Bisa membedakan siang dan malam mata. Hah? Yang asalnya kelihatan kok nggak kelihatan. Tapi dia tetap sabar. Tetap pergi ke masjid misalnya. Tetap dia dikir, tetap dia giamulel, Wah, orang ini akan dimasukkan surga. Karena itu banyak orang-orang soleh di akhir umurnya gak kelihatan matanya. Nah, di akhir umurnya Allah buat gak kelihatan matanya. Kenapa? Menambahi pahala itu, nambahi derajat itu. Hah, nambahi pahala, nambahi derajat itu. Bagi orang yang soleh, bagi orang yang gak soleh, bukan nambah derajat itu. Itu buta dunia, buta akhirat nantinya itu. Ya. Nah, ayah gerak. Bin Rabah, kala kala li Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Wa kultu bala قال هذه المرأة سوداء أتني أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فتح الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فتح الله أن لا أتكشف فدعا فدعا لها متفق عليه Atta bin Rabah berkata, qala li ibn Abbas berkata kepada aku kata Atta Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata kepada Atta, "Ala urika bi imra'atan ahli jannah?" Maukah aku tunjukkan kamu seorang perempuan min ahli jannah dari penghuni surga? Nabi menyatakan dia penghuni surga. Kata si Atok, mau, mana, mana itu? Dipikir perempuan yang jamil, yang cantik, yang putih, yang molek. Bala, iya mana? Qala lemar atau sauda. Ini perempuan hitam ini. Hah? Seorang perempuan hitam dikatakan min ahli jannah. Kenapa atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat maka perempuan itu berkata, "Ini usra, aku ya Rasulullah kena penyakit ayan." Aku ini kena penyakit ayan. Wa ini atakasyaf dan aku selalu terbuka auratku kalau sudah kumat. Fad'ullah li, maka doakan Allah untuk aku supaya sehat. Qala berkata Nabi, in syi'ti sabarti, jika kamu menghendaki sabar, walakil jannah dan kamu mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullah dan jika kamu mengendaki aku memohonkan kepada Allah an yu'afiyaki untuk memberikan sehat kepada kamu, kamu sehat. Milih mana? Tetap sakit masuk surga atau sehat di dunia? Surganya Allah alam. Faqalat aspiru, aku sabar, siap ya Rasulullah sakit. Aku terima sakitnya aja ya Rasul. Cuma Rupanya perempuan ini bukan khawatir karena sakitnya. Dia siap sabar. Cuma khawatir terbuka auratnya. Padahal perempuan hitam ini. Fakalat ini atakasyaf tapi aku terbuka auratnya ya Rasul. Allah alla atakasyaf. Doakan kepada Allah supaya aku kalau kumat sakit enggak sampai terbuka auratku. Tuh. Perasaan malunya. Fada'alaha didoakan sama Nabi supaya kalau dia itu kumat tidak sampai terbuka auratnya. Sampai mati dalam keadaan begitu dia. Hah, artinya sakit terus dia. Dia siap sabar tapi dia nggak siap terbuka auratnya walaupun dalam keadaan nggak sadar. Tuh lihat. Khaufnya dia kepada Allah, khasyanya dia, hayaknya dia. Lah sekarang sadar membuka aurat jamil lagi. La ilaha illallah. Syah. Iya. Jadi kata Nabi bin Abbas, ini perempuan penghuni surga ini. Hadit ya, hadis ini menunjukkan eh, selain keutamaan pahalanya orang yang sabar, juga keutamaan al-haya. Perasaan malu tadi itu bisa menghantarkan manusia ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan tidak sadar itu terbuka aurat tidak dosa, tapi dia masih kepikiran gitu loh. Ya oh, boy, ya? kepikiran. Lah sekarang dalam keadaan sadar membuka auratnya tidak kepikiran. Wallahu a'lam.